untuk mengurangi hubbud dunia ini adalah bagaimana hubbul akhirah. Mendahulukan urusan akhirat kita. Sehingga Imam Nawawi yang selama ini kita baca bukunya, itu gambarannya kayak apa sih? Apa kayak kiai yang punya mobil 16 itu? Rumahnya tingkat, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala anhu bagaimana? Beliau orang yang hanya punya baju satu setel dalam rumahnya. Sangat sederhana bajunya. Satu pasang. Dan itu pun ditambal tambal dan beliau tidak punya yang dimakan karena fakirnya yang beliau makannya hanya sekali dan setiap hari puasa. Maka Imam Nawawi masyhur dengan puasa dahar, puasa selamanya. Karena apa? Bukan karena pengen terbang bisa makan api, bukan, bukan masang bisa makan api. Bukan, Imam Nawawi karena fakiran. Sehingga beliau setiap hari puasa bukannya dengan air, sahurnya dengan air, setelah isya makan kurma dengan setiap hari jadi Imam Nawawi ini kalau kalau kebayang seorang alim mungkin harus punya rumah megah atau bagaimana. Eh, Imam An Nawawi rahimahullah taala. Yang kita baca bukunya ini, beliau dengan sederhana <coughs> dan tidak ada mengurangi kemuliaan beliau sampai hari ini disebut-sebut. Tidak kaya, tidak melarat. Menyebut Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan siapa imamnya Imam Nawawi? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.